اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه Assalamualaikum Ustaz Gimana pandangan tentang perawat wanita Yang seragamnya pakai celana Seragam yang harus terpaksa pakai celana Ad-darurat tubihul mahzurat Keadaan darurat membolehkan yang mahzurat Tapi tetap dijaga Jangan pendek Tidak menampakkan aurat Terus pakai kaos kaki Dan jangan terlalu sempit Longgar Bagi polwan tentara, perawat, bidan karena mereka membawa pasien naik turun tangga. Kalau mereka tidak ada bagaimana dengan pasien-pasien perempuan? Oleh sebab itu tetap jaga tapi ada keringanan. Bagaimana dengan mahasiswi ikatan dinas yang pakai bajunya dimasukkan ke dalam? Kalau tidak perlu ke dalam kenapa dimasukkan ke dalam? Adapun atasan-atasan yang terlalu terikat kepada aturan sampai melupakan agama, ingat kita mati nanti yang ditanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kerja di situ hanya sampai 56 tahun, 58 tahun, habis itu pensiun, habis itu mati. Yang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah bukan sekedar solat, puasa, zakat, haji, tapi juga bagaimana menjalankan syariat Islam. Kutiba alaikumus betul. Tapi juga ya ayuhan nabi Wahai nabi Qul azwajika Katakan pada istrimu Wa banatika Anak perempuanmu Nisa'il minin Perempuan Orang beriman Yudinina alaihinna min jalabibihin Maka panjangkan kerudung Panjangkan kain Panjangkan baju Kenapa dimasukkan ke dalam Pakai baju sempit Padahal tak ada hajat Tak perlu Tak mesti begitu Saya baru lulus SMA Jadi ingin melanjutkan kuliah namun bingung akan hal tersebut cari pendidikan yang islami UGM dulu kata orang sekuler tapi universitas yang memfasilitasi wisuda boleh yang berkeyakinan meyakini tidak mau salaman di UGM difasilitasi maka mahasiswi-mahasiswi yang tidak mau salaman dikasih sarung tangan warna putih. Itu bukan universitas Islam, UGM universitas tidak Islam. Lalu kemudian uh, Institut Teknologi Surabaya yang pertama kali menjalankan sholat subuh berjamaah teramai bukan Universitas Islam, justru malah ITS Institut Teknologi Surabaya. Di mana hukumnya laki-laki sholat di kantor, di rumah musola, sementara musola tersebut selalu melaksanakan lima waktu. Kalau lima waktu ada, maka dia masjid. Ada sholat lima waktu itu masjid. Kalau ada lima waktu tambah Jumat namanya masjid jami. Hanya cuma ada dua dalam fikih, masjid dan masjid jami. Dua dalam fikih, masjid dan masjid jami. Maka musola dekat rumah bapak ibu surau langgar yang ada sholat lima waktunya maka dia masjid dan tetap ada sholat sunat tahiyatul masjid dan boleh intikap di dalam dapat pahala 27 derajat. Adapun istilah musola, surau, langgar itu kita saja istilah yang buat. Dalam fikih itu tetap masjid, jangan ragu. Apakah anak laki yang autis, Down syndrome atau cacat mental wajib sunat juga? Sementara anak tersebut super aktif luar biasa. Masalah khitan sunat tidak dilihat akal tak berakal. Yang dikatakan balik berakal itu solat, balik berakal puasa, balik berakal haji, balik berakal. Adapun khitan, maka tidak dilihat balik berakal. Aslinya anak laki-laki itu ketika lahir akikah sekaligus khitan. Maka di Jawa banyak anak-anak yang autis dia selamat. Tempat kita di Sumatera khitannya setelah taman SD lari dia taman SMP baru disunat. Oleh sebab itu maka dia tetap dikhitan. Bagaimana caranya? Dijagakah dia, diikatkah dia? Pokoknya dia tetap dikhitan. Karena dikhitan dulu mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Empat mazhab wajib berkhitan. Bagaimana melapaskan niat wudhu mandi junub sementara di kamar mandi gabung dengan WC dalam hati. Nawaitu rafal hadasil asghari listibahati salati fardu alayya ta'ala. Niatnya di dalam hati. Niat itu letaknya dalam hati, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi. Tapi bagi orang yang was-was, ragu, dilapaskannya niat. Tak boleh mengucapkan lapas ada nama Allah, mengucap salam tak boleh, membawa cincin yang ada tulisan lapas Allah tak boleh, karena di dalam itu ada WC. Maka dalam hati saja. Kita ini kan di akhirat nanti semua amalan dosa kita dihitung. Segala dosa dihitung dari akil balik. Pertanyaan. Tapi kan kita kalau setiap tahunnya menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan puasa tersebut segala dosa kita dihapuskan. Gimana tuh Pak Ustaz? Apakah hitungannya dari akil balik? Rabbana ghafir lana. Man Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Imanan waktu saban karena iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ditutupi ditutupi. Dulu dinding ini ada lubang, karena dulu jamnya menghadap ke sana. Tapi sekarang ditutupi pakai dempul, ditutupi. Dosa-dosa kita ditutupi. Makanya di antara doa kita Allah mastur ayubana, tutup aib kami nanti. Yaumatublas sarair, pada hari semua cacat aib dibukakan, tolong engkau tutupi aib kami ya Allah. Bukan dihapuskannya, ditutupinya. Kalau kita jaga taubat nasuha tertutup dia. Tapi kita jaga dibukakannya lagi aib-aib cacat kita. Cacat aib kepada Allah. Adapun kepada manusia, maka kita akan dituntut. Supirmu yang belum kau gaji, anak buahmu, tukang cucimu yang kau zalimi, tetanggamu yang kau aniaya, semua akan dituntut di hadapan Allah. Latus alun yauma idzin anin naim. Tak bisa ditebus dosa kepada pembantu, dosa kepada kawan, ditebus dengan puasa tak bisa. Saya sering dengar ustaz ulama menyebut para rasul, para nabi. Arti para itu kan lebih dari satu. Jadi rasul itu ada berapa Pak Ustaz? 25 yang disebutkan. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus Ada yang kami sebutkan ceritanya, ada yang tak kami sebutkan. Yang ada dalam Quran itu 25. Datang mahasiswa nanya ke saya, Ustaz, Rasul itu 25 atau lebih? Lebih 25, saya bilang. Kenapa cuma 25? tanya ya kenapa cuma 25? Saya suruh dia sebut dari 1 sampai 25. Tak apal Pak Ustaz, 25 aja nanti tak apal apa lagi lebih. Pak Ustaz kenapa jadwal ceramah Pak Ustaz jauh-jauh sampai sering keluar kota? Padahal kan di baru udah ngantri yang ngundang Pak Ustaz. Di pekan barunya ustaz sebanyak-banyak. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Saidul Amin, Dr. Bagus saya ke sana ke pulau Pulau Tinggi, Pulau Biandang, ke masuk ke daerah transmigrasi. Kenapa tak dokter-dokter tu yang masuk ke dalam? Dokter tu levelnya memang di provinsi. Itu maka saya tak dokter. Islam mengajarkan untuk berkata jujur dan tak boleh bohong. Jujur yang bagaimana nih Pak Ustaz? Apakah semua pertanyaan orang harus kita jawab jujur? Jujur. Tak boleh kita bohong. Boleh bohong hanya tiga perkara saja. Pertama mendamaikan orang kelahi. Ustaz, apa yang dicurhatkan ibu tadi? Ada dia ngata-ngatai saya? Tak ada dia ngatai ente. Sekali pun tak ada dia katai ente. Maksud saya itu sekali pun tidak, sepuluh kali ya. Tapi tak boleh saya jawab jujur nanti berkelahi. Dua. Isteri kepada suami, suami kepada isteri. Tapi tidak terkait dengan amanah. Pulang bapak dari Bandung membawa batik. Tunjukkannya ke ibu. Ma, cantik tak batiknya? Oh, pak batik ni. Hmm, hmm, hmm. Belum pernah aku nengok macam ini. Buruknya padahal. Ah, nanti ibu tak boleh jujur. Kalau macam ini berserak di Ramayana, tentu sakit hati dia. Yang ketiga waktu perang. Tiba-tiba masuk pasukan umat Islam. Perang pecah meletus perang kita dengan PKI. Datang ustaz yang mau ditangkap, mau dipancung kepalanya. Masuk ke bawah tempat tidur kita. Lalu tiba-tiba nanya PKI. Ada orang masuk kemari? Tak ada masuk kemari. Jujur. Kalau jujur kita katakan, ada masuk kemari. Ada, bawah tempat tidur. Nah, pancunglah. Tak boleh. Lain daripada itu tak boleh bohong. Kan ada privasi juga, ada hal-hal pribadi juga yang kita tak ingin orang lain tahu. Ini umum nih. Saya tak bisa membahas yang umum-umum. Sebutkan detail khusus baru kita jawab isi pertanyaan. Antara imam dan makmum. Ketika imam kunut ada makmum yang tak mengangkat tangan. Apa hukumnya Pak Ustaz? Makmum jahil. Imam Hambali tak baca kunut Imam Hambali, saya ikut engkau tak baca kunut. Bagus. Bagaimana kalau saya berimam, imamnya Syafi'i yang berkunut? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu, ucapkan amin. Itu Imam Hambali itu. Tidak ada imam yang lebih hebat daripada Imam Hambali. Ahli hadis, ahli fikih. Puncak imam empat mazhab dalam bidang yang tak berkunut, Hambali. Ahli hadis, ahli fikih. Dia mengatakan, angkat tanganmu, ucapkan amin. Kalau ada ustaz mengatakan tak perlu kau angkat tangan, tak perlu kau ucapkan amin, lebih hebat daripada Imam Hambali. Imam Hambali angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Maka fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dikutipnya Imam Hambali. Syekh ibnu Utsaimin, ya, saya ikut pendapat Hambali di Saudi Arabia. Kalau saya balik kampung nanti, di kampung mazhab Syafi'i, apa sikap saya kalau imam baca Quran? Apa kata Syekh Utsaimin? angkat tanganmu, ucapkan amin. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tetap kutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai makmum masbuk, ketika imam duduk tahiyat akhir, kita ikut duduk tasahud akhir atau duduk iftiras. Duduknya duduk iftiras. Duduknya duduk tasahud awal. Imamnya tasahud akhir, makmum duduk tasahud awal. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, duduk tasahud akhir imam, makmum pun akhir. Saya pilih pendapat pertama. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Tengok, jelas. Karena salat kita yang masuk ini kan belum selesai. Ya. Saya pilih pendapat pertama. Duduknya duduk iftiras, duduk tasahud awal. Apakah Allah tidak menyayangi orang Yahudi? Allah menyayangi orang Yahudi. Laisu sawa. Mereka tak sama. Tak sama semua Yahudi. Ada Yahudi itu yang berhati lembut, maka mereka masuk Islam. Sofia binti Huyai bin Akhtab masuk Islam. Tamim Ad-Dari masuk Islam. Ka'bul Akbar masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Allah sayang kepada mereka yang memilih hidayah Allah. Hidayah adalah pilihan, hidayah adalah pamflet. Mau ke Rokan Hulu atau mau ke Padang Panjang. Itulah hidayah. Hidayah Al-Quran. Jangan tolak hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hudan. Mana hidayah? Quran itulah hidayah. Jangan tolak Quran. Yahudi yang menerima Quran disayang Allah. Yahudi yang melawan Quran dimurkai Allah. Jangan ikut jalan Yahudi, jangan ikut jalan Nasrani. Wairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani. Amin 17 kali kita minta Jangan sampai ikut Yahudi, ikut Nasrani Dan mereka tak dapat hidayah Mereka dapat hidayah Mereka menolak hidayah Hidayah itu sudah ada Mereka tolak di depan mata Kenapa ditolak hidayah? Hidayah diturunkan Allah SWT Fihi hudan Al-Quran hidayah Bagaimana menghitung zakat mal seorang pedagang Karena tiap dapat duit Jual beli duit itu Barang dagangan lagi Begitu seterusnya Tiga kurang dua. Itu jurus zakat tijarah. Bapak ibu yang bisnis, dagang, ruko, toko, menggaleh. Tiga kurang dua. Modal, tambah untung, tambah piutang. Modal, tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang hutang. Modal, tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang hutang. Kalau bertahan 85 gram emas kali 500 ribu 42 juta 500 selama setahun tetap keluarkan zakat dua setengah persen dalam bentuk uang. Jangan keluarkan zakat paku. Siapa mau punya paku? Yang jual semen, jual paku, jual uh, atap, jual uh, kanopi. Nah, maka hitung modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Kalau bertahan 85 gram, kena zakat. Kurang daripada itu, tak kena zakat. Hitungannya setahun sekali. Saya anjurkan bayar seminggu sebelum Ramadan. Supaya apa? Supaya mudah ingatnya. Setiap mau Ramadan, keluarkan zakat. Setiap mau Ramadan. Maka catatannya harus jelas. Apa tidak ada orang Yahudi yang baik Pak Ustaz? Ada. Banyak Yahudi baik masuk Islam sekarang di Amerika. Cari video YouTube Yahudi baik masuk Islam enter. Banyak jumpa Yahudi baik masuk Islam. Orang tua Orang tua percaya pada media Payah dinasehati Menganggap saya uh, Harus bagaimana Pak Ustaz Orang tua terlalu percaya kepada media Orang tua itu tak bisa dilawan Yang pertama tak berhenti mengirimkan. Kalau dia ada nomor WhatsApp, kirimkan ceramah pengajian ustaz-ustaz yang terpercaya, yang amanah. Cari orang lain, jurus kedua cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama, kawan dia yang kira-kira bisa meluluhkan hatinya. Yang ketiga doa. malam doakan ya Allah, berikan hidayah orang tuaku ini. Pertama doanya pelan-pelan, tiga agak kuat sedikit. Ya Allah, kasihlah hidayah ayah aku ini. Supaya hidayah. Apa pendapat Ustaz tentang situs uh, keluarga yang menganggap ulama dikriminalisasi? Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Bagi yang paham telematika, multimedia, tunjukkan bahwa yang batil itu batil, yang benar itu benar. Kalau sanggup berbuat, buat. Kalau tak sanggup berbuat, jangan diam. Share yang sudah dibuat orang. Tapi yang benar, tanyakan ke yang paham. Ustaz, dosen kita dari Fakultas Saintek, Sains Teknologi UIN datang ke uh, eh, Ustadz Saintek kita yang rajin mengaji. Pak, ini gimana nih membuat video ini? Paham tak? Tanya, tanya ahlinya. Tanya hukumnya, insya Allah bisa, yang bisa saya jawab. Tapi kalau nanya masalah cara pembuatan videonya, katanya Pak Nes dari Saintek. Ustaz, malah eh, uh, ana yang menganggap berdoa hadis Noim yang penting niat dan bukan sahih apa tuh Ustaz? Ada yang menganggap berdoa dengan hadis Noim. Berdoa dengan hadis Noim tak masalah. Hadis Noim boleh dipakai kalau cukup lima syarat. Bukan dalam masalah akidah Bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadha'il a'mal. Tak salah. Allah malaka sumtu wa bika amantu. Zahaba zama'u wa mutalatil uruku wa sabatal ajru. Silakan amalkan. Bukan pendapat saya, pendapat saya Ibnu Utsaimin. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan hadis dhaif. Waktu imsak yang sebenarnya bagaimana Pak Ustaz? 50 ayat sebelum azan subuh. Hadis Anas bin Malik. Syukron. Engkau pernah makan sama Nabi? Kata Anas, pernah. Berapa lama Nabi berhenti? Kira-kira 50 ayat sebelum azan. 50 ayat sebelum azan itu sekarang 10 menit. Itu patokan imsak 10 menit itu. 433, 443. Itu dari hadis riwayat Anas. Agak-agak 50 ayat, bacanya sedang, tak terlalu panjang, itu 10 menit. Itu imsak. Imsak artinya hati ihtiyat, hati-hati. Ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Maliki tak ada imsak, berhentinya ya waktu azan itu. Tapi kalau sudah azan, muntahkan. Bukan azan langsung ditelan. Kulu makanlah, fashrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Tapi ada hadis mengatakan kalau kau sedang makan, terdengar suara azan, telanlah. Pas sedang makan, kedengaran azan, habiskanlah, selesaikanlah. Makanya jangan baca hadis, baca terjemah. Tengok syarah ulama. Waktu itu muazinnya azan sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia azan. Uh, makin lama makin kecil. Waktu itu muadzinnya azan sebelum masuk waktu. Contoh, azan sekarang jam 4.43. Jam 4.35 dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan itu tahu semua orang bahwa muazin itu azan beberapa menit sebelum masuk waktu. Dia sudah mengagak nanti waktu la ilaha illallah baru masuk waktu. La ilaha illallah. Maka pada saat itu dia makan, habiskanlah jadi jangan dipahami semua muazin begitu. Pokoknya jangan berpatok pada azan. Beli jam jam kalender setahun, eh, jam yang paling akur jam RRI. Apa ke jam RRI? Eh, kalau azan tak bisa. Banyak muazin kita sekarang udah mas sekian lama baru dia azan. Masyarakat hakikat imsak, masyarakat anak menganggap Sunni Syiah itu uh, pendapat tak paham saya pertanyaan. Pokoknya Sunni Syiah, Syiah Imamiyah tak bisa bercampur dengan kita. Tidak bisa. Lima hal menyebabkan kita tak bisa bersama. Pertama, dia mengatakan wajib beriman kepada imam 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Kita mana ada yang percaya kepada imam 12? Kafir kita di mata dia. Yang kedua, dia mengkafirkan Abu Bakar Umar. Karena Abu Bakar Umar kata dia merampas kekuasaan Ali. Yang ketiga, kata dia Quran palsu. Maka kita mengatakan Quran asli. Sumbernya saja tak, tak bisa. Yang ketiga kata dia badak. Badak itu Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Makanya ada nasakh mansuh karena Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Yang kelima, dia pula meyakini taqiyah. Taqiyah itu munafik. Ketika kumpul sama orang NU, kamu apa? Ngaku NU. Kalau banyak Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Banyak orang Sunni, ngaku Sunni. Itu taqiyah namanya. Lima ini menjual kita tak bisa bersama. Bukan kata saya, Syekh Ali Jum'ah. Saya tukang ngutip-ngutip saja. -ngutip apa pakai tafsir Quran Syiah? Pandangan Ustaz tafsir hermeneutika. Akan datang saya minta tolong kalau menulis pertanyaan tolonglah yang jelas. Ini kalau lama-lama batal puasa saya baca. Jangan membaca kitab tafsir yang subhan. Nabi menyobek. Umar, sini Umar. Umar datang bawa kertas. Sini Umar. Umar datang. Apa yang kau pegang? Taurat ya Rasulullah. Disobek Nabi. Kenapa? Takut merusak. Kalau tak kuat jangan baca hermeneutika. Mengkaji hermeneutika diambil dari Hermes. Hermes nama dewa Yunani. Hermeneutika seperangkat ilmu untuk mempreteli perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, itu. Mereka pakaikan itu untuk kajian Al-Quran. Hermeneutik. Maka tak bisa dipakai. Tapi kalau untuk mengkajinya silakan panggil Ustadz harus yang filsafat. Yang paham hermeneutik itu Ustadz filsafat. Kalau adik-adik, bapak-bapak mau kaji hermeneutik siapa yang diundang? Dr. Saidul Amin, filsafat, Dr. Iskandar Arnel, S2 dari McGill University, Kanada. Aku ah, panggil. Tapi lurus. Dia belajar sama orang kafir orang barat, tapi otaknya lurus. Ustaz dalam berapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma ulama Ijma ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia ijma Quran hadis ijma kias ulama ijma bahwa bumi ini bulat dan bagi saya tak berpengaruh mau petak mau lonjong mau segitiga pusing gara-gara itu Al-Kahfi 17 ayat 33 ijma ulama dia mau melawan ijma Matahari berjalan di tempat edarnya sedang kita kita ijma ulama. Saya pegang pada ijma ini ulama yang ini muncul baru dua tiga hari, dua tiga orang. Ulama ijma. Ibnu Taimiyah menceritakan ijma ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah ini. Sama siapa saja untuk kita tak batal saat bersentuhan. Mak saya, adik saya, kakak saya, makcik saya, adik emak saya, kakak emak saya, makcik saya, adik ayah saya, emak saya, nenek saya, adik nenek saya, anak perempuan saya, cucu perempuan saya. Itu yang mahram yang wuduk tak batal. Menurut mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i aja itu yang begitu. Kalau mazhab Hanafi, bersentuh tak apa-apa. Bersentuh sama siapa pun tak apa-apa. Sama orang, sama yang tak mahram dan sentuh kulit. Karena makna, mastumun nisa' makna itu bukan bersentuh, makna maaf cakap jima baru batal. Berjima baru batal. Kalau bersentuh tak batal kata Hanafi. Kalau Maliki bersentuh bersyahwat Bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Ada di dunia ini apabila menikah tak memiliki dana yang besar. Karena sudah tiga wanita yang ingin saya nikahi tapi memberi antaran yang banyak. 50 juta. Saya mundur Pak Ustadz beli karton besar, anak-anak muda kumpul kalian ramai-ramai, beli karton besar, turun ke jalan, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, zina merajalela. Itu sudah hukum sebab akibat. Tinggikan harga mahar, zina merajalela. Banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Ditawar baik-baik, Pak. Kupinang anakmu, Pak. Wani piro. Berani berapa ente? Setelah terjadi apa yang terjadi, Pak, anakmu sudah hamil dua bulan, Pak. Ah, nikahlah kalian. Jaga baik-baik. Puasa mengontrol hawa nafsu siang hari. Malam hari setelah itu, uh, mengapa? Gimana tuh Pak Ustadz? Ah, puasa malam tak ada. Kalau hawa nafsu antum tak terkontrol, puasa juga antum malam. Jangan. Bid'ah, dolalah itu. Maka kita jaga diri kita. Kalau sudah 13 jam setengah kau sanggup, maka yang 10 jam tentu lebih sanggup karena lebih pendek. Jagalah aktivitas banyak. Yang anak-anak muda ikut futsal, berenang. Di tempat lain berenang payah, kolam renang mahal, Dia bukan baru. Terjun ke Sungai Siak. Naik di jembatan Leton turun puh, ke bawah. Bukan cuma hawa nafsu antum yang hilang, antum pun hilang sekalian. Pergi berkuda, berkuda sana ke Ukura, ha, ah, naik kuda. Naik kuda satu jam sama dengan seribu pusat. Ah, ha, setelah itu habis terawih tidur, capek. Nafsu itu harus dibakar semuanya. Mohon penjelasan tentang alusunah wal jamaah. NU alusunah, Muhammadiyah alusunah, Perti alusunah. Semua yang berpegang dengan sunnah itu alusunah. Jangan kalian kotak-kotakkan alusunah. hanya kami, Ustadz sunnah. Sampai sekarang ada pula warung sunnah. Artinya warung dia yang sunnah. Berarti warung yang lain warung bid'ah itu. Karena lawan dari sunnah bid'ah. Semua ormas-ormas itu ahli sunnah wal jamaah. Kecuali yang sudah keluar dari sunnah. Dulu kalau dikatakan bid'ah itu apa? Khawarij, syiah, murjiah, uh, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah. Itu yang bukan alusunah. sunnah. Ini ndak. NU tak alusunah, sunnah. Muhammadiyah tak ahli sunnah. Perti tak alusunah. sunnah. Mereka ni tak alusunah. Lalu yang alusunah siapa? Kita saja. Tak. Kenapa surat Yasin jadi idola daripada surat yang lain? Dikit-dikit baca Yasin. Dikit-dikit baca Yasin. Man qara'a Yasin filailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Asbaha lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Kalau tak ada hadis itu takkan dimuliakan orang surat Yasin. Quran semua kita muliakan. Tapi di antara Quran, Quran ayat-ayat ayat ada keutamaan-keutamaan khusus. Man qara'a Yasin fil Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampuni Allah. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Idza quri'a fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir dibacakan pada perkara sulit, sulit rezeki, sulit anak mau lahir, sulit mau mati. Nah, dibacakan surat Yasin. Baca Yasin tak salah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Kami dengar ceramah Buya Yahya. Beliau mengatakan akidah seorang tidak benar apabila tidak bergabung Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Malaysia adalah Islam. Tapi dibatasi Islam dalam masalah fikih mazhab Syafi'i dalam masalah akidah Ash'ari Maturidi Dalam masalah tasawuf Junaid Baghdadi dan Al-Ghazali Itu Malaysia Maka siapa saja yang mau ceramah ke Malaysia Dua bulan sebelumnya Kirim ijazah fotokopi paspor Ijazah S1 saya, ijazah S2 saya Kirim ke Kuala Lumpur sebelum ceramah Diperiksa oleh mufti Ini orangnya tak keluar daripada ini Dalam masalah fikih Syafi'i dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Keluar daripada ini tak khawatir umat ini sesat. Buka buka kanun asasi Aceh. Aceh begitu juga. Aceh Ahlussunnah wal Jamaah dibatasi tiga. Ternyata Kiai Haji Hasim Ash'ari merumuskan NU adalah tiga. Hasim Ash'ari, NU itu tiga. Dalam masalah akidah Ash'ari Maturidi, dalam masalah fikih tak boleh keluar dari empat mazhab. Dalam masalah tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ah, ini al-sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan akidah seorang tak benar apabila tidak bermazhab. Macam mana tak bermazhab? Datang orang nanya ke saya, Ustaz, boleh tak saya tak bermazhab? Saya bilang kalau ente tak bermazhab, berarti ente langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Iya. Lalu dalam masalah Sunnah ente ikut siapa? Saya ambil dari Sahih Bukhari. Kalau ente ambil dari Sahih Bukhari, berarti ente namanya sedang bermazhab Bukhari. Kalau antum tak bermazhab, berarti antum langsung jumpa Nabi. Nah, saya mau nanya, siapa yang di Pekanbaru ini yang jumpa Nabi? Mau jumpa saya, saya mau belajar hadis sama dia. Berarti sanatnya langsung, saya, dia, Nabi langsung. Kan hebat tuh. Bagaimana kalau ada golongan tertentu mengatakan tak perlu bermazhab apabila dia tidak benar akidahnya Ustaz? Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengaku dalam kitabnya, aku bermazhab Hambali. Mufti, mufti itu jenderal bintang tujuhnya, puncaknya. Jadi kalau yang kopral-kopral mengaku tak bermazhab, maklum sendirilah. Sedang jenderalnya aja ngaku bermazhab kok. Ustaz bisa diceritakan agama Yahudi kok sampai yakin kali dengan agamanya. Itulah isi pembahasan kita tadi. Yang selama hampir sejam tadi. Mereka yakin betul dengan agamanya. Keyakinan itu di dalam. Dia yakin dia bangsa pilihan Tuhan. Dia yakin bahwa Mesias akan datang. Dia yakin bahwa ini bumi dijanjikan Tuhan. Dia yakin dia akan menguasai dunia. Kita kenapa tak yakin? Karena kita tidak beribadah. Maka ilmu ini jangan hanya setakat telinga saja. Yakin akan masuk kalau kita amalkan. Yahudi itu, tengok. Semalam saya dikirim anak-anak Yahudi membaca kitab. Memanjangkan ini, ha? pakai topi baca. Anak-anak itu dari kecil, anak-anak kita suruh hafal juz 30, lomba tahfiz Quran. Itu yang akan menanamkan kepalanya. Bawa dia sholat tarawih, bawa dia ke masjid, bawa. Amal. Yahudi melakukan itu. Kita tak melakukan itu. Agama di sekolah minim. Maka jangan heran banyak orang Islam tak paham agama. Mereka ndak Agama diperkuatnya. Yang berkuasa di Yahudi itu sekarang siapa? Garis kanan yang ekstrim. Yahudi yang ekstrim itu yang dijadikannya sebagai ulama. Tempat kita yang liberal dijadikan ulama. Yang ekstrim malah ditangkap. Ya hancurlah. Bagaimana pembagian zakat fitrah yang abdul pada zaman sekarang? Kan, ter, kan terdapat fakir miskin. Yang dikatakan miskin masa Nabi dulu memang tak memiliki apapun. Yang sekarang orang merasa dirinya fakir miskin menerima zakat katanya. Namun dia memiliki Honda dan lain-lain miskin, fakir. Fakir tak ada income sama sekali. Tidak ada income sama sekali. Fakir. Janda tua, suami meninggal, anak tak ada, sebatang kara, fakir. Miskin ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Misalnya orang Pekanbaru standar hidupnya 2 juta, dia cuma sejuta sebulan. Ah, maka dia termasuk miskin. Adapun sepeda motor, sepeda motor itu alat, bukan harta. Jangan nanti kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat. Zaman Nabi dulu orang bukan punya motor, punya kuda. Kuda itu alat transportasi. Dia tak punya pemasukan. Mana lebih mahal kuda sama Honda? Ya mahal kuda. Kuda itu paling murah 70 juta. Yamaha Mio 15 dapat. Jadi kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat, dia miskin kalau pendapatannya tak ada. Nah ini, jadi jangan standarnya motor. Asal punya motor kaya. Tak bisa jadi hukum motor. Kenapa dalam Quran di surat At-Taubah tak pakai basmalah? Bara'atun minallahi wa rasulih. Ancaman. Taubat itu artinya ancaman. Fasiru fil ardi arba'ata ashur. Silakan kau berjalan di atas muka bumi empat bulan. Tapi setelah empat bulan, awas! maka tak cocok ancaman kalau dikasih bismillah. Sedangkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tak cocok, tak sesuai kalau ancaman diawali dengan bismillah. Maka di tak diadakan bismillah. Apa kita bisa merukyah diri kita sendiri, Pak Ustaz? Bisa. Caranya bagaimana? Fatihah, kul tiga kali, kul falak sekali, kul minas sekali, Pangkal Al-Baqarah 5 ayat walakumul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid ayat kursi. Lalu kemudian ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wal Sebelum mau tidur malam, tiupkan kita tapak tangan. Diusapkan ke wajah, usapkan kepala, ke badan tidur. Dibacakan ke air. Bacakan ke air, tiupkan Diminum atau dimasukkan ke air. Ambil daun bidara, tujuh helai, digilingkan, masukkan ke dalam air ketimba, dimandikan. Ah. Sunnah, Nabi yang mengajarkan. Apa hukumnya baca Quran dalam hati? Baca Quran bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kalau ada bacaan dalam hati Pak Ustaz sedang dengar aja dapat pahala. Kalau cerita masalah pahala mendengar dapat pahala, apalagi membaca dalam hati. Tapi ada urutannya, mendengar, habis itu membaca, habis itu mengajar, mengamalkan. Dalam pelaksanaan sholat Jumat ada azannya satu, ada yang dua. Mohon penjelasan. Zaman Nabi azannya satu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dibuat azan dua. Karena pasar kota Madinah sudah panjang. Kalau cuma sekali lambat orang kumpul, buat dua kali. Pasar Madinah itu di mana? Pas depan pintu Babus Salam Masjid Nabawi. Bayangkan Babus Salam, masih itulah di pasar, panjang. Maka dibuat azan dua kali. Mau dua kali sunnah. Masjidil Haram sekarang dua kali. Masjid Nabawi dua kali. Mohon penjelasan. Dan azan pertama itu letaknya di mana? Di mana solat qobliyah Jumat? Azan. Setelah masuk waktu azan. Setelah azan solat qobliyah Setelah qobliyah baru azan kedua. Kalau Nabi azannya satu, kapan Nabi qobliyah Kan itu yang dipermasalahkan orang. Nabi azannya sekali. Ya, kapan dia qabliyah? Nabi qabliyah di kamar dia. Ini mimbar. Jarak dari mimbar Nabi ke kamar 22 meter. Zaman Nabi masuk waktu zuhur tidak langsung azan. Ketika masuk waktu Nabi sholat qabliyah di kamarnya. Setelah Nabi sholat qabliyah di kamarnya, lalu kemudian baru Nabi naik ke atas mimbar. Muazin sudah siap di depan. Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun duduk. Baru azan. Allahu Akbar. Habis itu Nabi langsung khutbah. Karena Nabi sholat sunat di kamar. Nah, itu tentang masalah. Tergelincir waktu, mereka langsung sholat qobliyah. Habis itu baru Nabi naik ke atas mimbar. Jadi bagi yang mempertanyakan, kalau azannya sekali, kapan dia qobliyah? Nah, begitu teknisnya zaman Nabi SAW. Menurut mazhab syafi'i. Dalil-dalil tentang qobliyah Jumat. Baca buku 37 masalah populer. Lengkap dalil-dalil qobliyah Jumat. Bagaimana hukumnya naik haji kalau ada biaya haji dapat dari pinjaman gembang konvensional? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan berangkat haji dengan uang haram, jangan pergi umrah dengan uang haram. Hasil penjualan VCD bajakan haram juga. Yang boleh dibajak VCD Ustaz Somad. Itu ikhlas. Buku saya boleh dipotokopi. Ceramah saya boleh didownload. Silakan. Bagaimana hukumnya jika ada haji yang menjalankan sebuah lembaga keuangan non syariah? Tetap makan haram. Duit haram disedekahkan tak diterima Allah. Inna Allah tayyibun Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Kulu makanlah min tayyibat. Yang baik-baik. Yang tak baik jangan kau makan. Bagaimana hukumnya dalam satu masjid ada dua imam, dua jamaah, karena tertinggal rakaat, tak boleh. Waktu kami umrah di masjid terapung Jeddah, tegak imam. Semua kalian satu imam. Bagi yang tak takhir, bagi yang tak takhir satu imam. Tak boleh dua imam. Tak boleh dua jamaah dalam satu masjid. Maka mesti pengurus masjid mesti ngasih tahu, tempelkan di dinding pengumuman. Tidak boleh meluruskan saat, jangan tidur di masjid, matikan HP, banyak stiker-stiker di dinding masjid. Saya tinggal di saya tinggal di Simalungun. Oh, Simalinyang. Saat ini keperluan saya ke Baru hanya untuk mengaji karena kuliah libur. Mantap. Kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan dan saya meninggal, apakah saya mati syahid? Iya. Tapi tengok lampu merah gara-gara mati syahid ditabraknya semua. Man kharaja fi tabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah. Dari Simalinyang kemari, hati-hati, tengok depan, tengok belakang. Saya ikut tahsin digabungkan dengan ibu-ibu, ibu-ibu yang menjodohkan saya dengan anaknya, tapi saya tak mau. Dan ibu tersebut berharap sekali, anaknya pun juga tertarik sama saya. Hah? Tahu pula. Bolehkah saya meninggalkan tahsin kelas itu karena merasa risih dijodoh-jodohkan? Tinggalkan kelas itu takut fitnah, pindah ke kelas Ustadz Hardi. Ustadz Hardi di Tapaku, pindah. Tapi di situ pun banyak juga ibu-ibunya. Ibu-ibu ini asal nampaknya orang baik, pasti dia ingin. Kenapa antum tak mau? Banyak orang bingung mencari antum udah dia tak mau. Aduh. Bagaimana cara menanggapi teman-teman yang mencibir orang yang berjilbab lebar sementara dia tak berjilbab? Dia tak berjilbab, suka mengkritik, tak pernah ikut pengajian. Dia setan. Antum setan kok heran? Setan memang udah SOP dia yaitu standar operasional setan, SOS. Bukan save our soul, standar operasional setan. Jadi kalau antum heran nengok setan, saya heran nengok antum. Setan dari dulu memang udah itu kerja dia. Ustadz kok bilang manusia setan? Setan itu kan jin. Saya Sayatinal insi wal jin. Setiap disebut nama pasti jin duluan. Alladhi wasuzu bisurinnas minal jinnati panas. Tapi ketika disebut kata setan, manusia duluan. Saya Sayatinal insi wal jin. Itu menunjukkan setan manusia lebih dahsyat daripada setan jin. Bekerja di bank konvensional haram. Saya meyakini itu. Namun ada yang berpendapat jika tidak haram karena kita hanya kerja dan itu lembaga institusi bukan pribadi. Jika pribadi rentenir itu baru haram. Bagaimana itu Pak Ustaz? Tak ada pribadi tak pribadi. Mau lembaga, mau institusi kalau haram ya haram. Kalau ngaji itu tak usah ngeyel. Kalau mau haram ya makan aja yang haram. Hanya saja masalah bekerjanya dua pendapat. Kalau ulama Saudi Arabia, Syekh bin Bas, Syekh Ibn Usaimin langsung out, resign. Tapi kalau Syekh Kordawi, nah, kalau kebetulan kau dalam keadaan susah, ya kerja aja dulu, sementara dapat yang halal, namanya darurat, mungkin dua bulan, mungkin tiga bulan, begitu. Adapun lembaga tak lembaga, tidak mesti uh, kalau pribadi baru haram, BII, bank inang-inang, baru haram. Kalau institusi tak haram, dah. Apakah Zionis yang Ustadz maksud itu termasuk Illuminati? Nama besarnya Yahudi. Dalam Yahudi itu ada komunitas kecil namanya Zionis. Salah satu logo-logo simbol-simbolnya Illuminati. Nah, begitu umumnya. Yahudi, Zionis, Illuminati. Illuminati itu sub. Saya pernah membaca buku bahwa Illuminati memanfaatkan PBB dan lembaga hanya untuk mengendalikan perekonomian untuk kepentingan mereka. Semua dikendalikan. Ekonomi, politik, sosial, budaya, budaya-budaya anak-anak muda kita. Itu dari dia semua. Ada yang memfitnah Turki, Saudi mendanai ISIS. Bagaimana cara kita membantah mereka, Pak Ustaz? Ini orang-orang sekuler, liberal, ingin menjatuhkan Islam, maka dia kaitkan ISIS. ISIS itu dibuat oleh Amerika, Uni Eropa, Israel. Tiga bekerja sama. Kalau ISIS itu sudah, kalau mau Amerika sudah lama ISIS itu tumpang. Sedangkan Saddam Hussein yang negara resmi, bayangkan Saddam Hussein resmi satu malam bisa ditumbangkannya. Masa ISIS tak tumbang-tumbang? Memang punya dia, maka dia tak tumbangkan. Buku sejarah Yahudi itu bisa kami beli di mana Pak Ustaz? Saya pun tak dapat. Kalau ada kawan di Jakarta suruh mereka cari pustaka al Kausar, cari judulnya Sejarah Agama Yahudi. Nanti minta kirim pakai pos. Dulu mahasiswa eh, yang belajar di UIN Ciputat saya suruh minta tolong cari, dapatnya dia kirim. Dipinjam orang begitu tak balik-balik. Jika seorang suami memiliki istri dan anak perempuan tanpa ada harta bersama, kemudian bercerai, anak ikut istri pertama, Oke, okay. suami, istri, ada anak perempuan, bercerai, anak ikut istri, ikut emaknya. Kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua, punya anak laki-laki, ya, punya rumah sebagai harta bersama, motor satu buah. Bagaimana warisannya Pak Ustaz? Meninggal suami, kalau meninggal si suami, maka harta ini istri pertama tak dapat karena sudah cerai. Yang dapat istri kedua. Istri kedua dapat seperlapan karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat seperempat. Jadi kalau peninggalannya satu miliar, dapat si istri kedua tadi 125 juta seperlapan. 875 dibagikan kepada anak. Anak dari istri pertama, anak dari istri kedua. Laki-laki dapat dua kali bagian. Ini pembagian fikih. Kalau pembagian KHI, kompilasi hukum Islam, ini pembagiannya dua kali. Pertama, gono gini dulu. Gonogini ini pendapatan bersama sejak menikah dibagi dua. Lalu dari pembagian tadi suami almarhum diambil dari almarhum seperdelapan. Sisanya tetap dibagi kepada anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Bedanya cuman kalau dalam fikih tak ada gonogini. Kalau dalam kompilasi hukum Islam ada gonogini. Gonogini itu kompilasi hukum Islam, bukan hukum fikih. Apakah memakai penutup kepala peci kopi haji itu wajib atau sunnah? Sunnah, tidak wajib. Boleh tak pakai dipakai saat sholat ustaz? Pakai sholat yang bagusnya sholat pakai sorban. Yang paling bagus sholat itu pakai sorban. Ustaz punya sorban? Punya di rumah. Sorban saya tiga warna. Warna hijau, warna putih, warna biru. Warna hijau kalau kebetulan yang mengundang NU, warna hijau. Yang warna biru kalau acara demokrat. Tidak, bercandanya ini Ustaz ini politik. Pakai sorban. Nah, lilitkan sorban, tutup kepala. Bagus, sunnah pakai sorban. Kenapa sholat tahajud disebut sepertiga malam waktunya? Kalau sepertiga malam bisa jadi antara waktu sesudah isya sampai dengan sebelum jam 12 malam. Tapi kalau tahajud biasanya di atas jam 2 malam. Ngitung malamnya kapan? Setelah isya 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 Maka yang dimaksud itu adalah jam-jam satu jam-jam dua Disitulah dia waktu yang fadhil. Sulus sulai, sulus sepertiga. Jadi ngitungnya bukan sejak dari mulai tenggelam matahari azan maghrib. Pokoknya waktu sepertiga. Kalau tak mau pakai kata sulusul makan diterjemahkan sepertiga, ikut sunnah perbuatan fi'li, perbuatan Nabi. Nabi itu bangunnya kapan? Kalau di agak-agak jam sekarang, ya jam satu jam dua itu. Nah disitulah Nabi bangun malam. Kawan saya mengaku bisa melihat jin dan dia adalah rahmat dari Allah. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Orang yang lihat jin dua kemungkinan. Pertama dia kasyaf. Kasyaf itu tersingkap tirai. Kenapa saya bisa nengok ibu? Karena kasyaf. Kasyaf artinya tirai disingkap. Wali-wali Allah disingkapkan Allah tirai bisa dia nengok. Yang kedua, jin itu masuk ke matanya. Tapi kawan antum ini saya lebih setuju jin masuk ke matanya. Dia belum sampai ke wali Allah, baru wali murid sama wali kelas saja. Makanya kalau ada yang ngaku bisa nengok jin, rukyah cepat-cepat. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rukyah, pergi ke uh, Ustaz Saifullah di Al-Falah. Pergi ke sana. Balik dari sini, jangan pulang ke rumah. Balik dari sini langsung rukyah. Keluarkan jin dari mata. Saya yakin peristiwa ETC 9 September adalah 9 eh, eh, adalah fitnah untuk mengadu domba. Yang saya tanyakan apakah Zionis elit global campur tangan dalam hal ini? Kata orang iya, tapi pasti tidaknya saya tak tahu karena tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi yang jelas banyak indikasi kenapa pada hari itu orang Yahudi libur. Libur mereka hari itu. Ya, itu menunjukkan memang mereka punya program. Saya yakin itu fitnah Pak Ustaz, tanpa bukti, tergabung. Dia teori konspirasi ini macam hantu. Dia ada tapi tak nampak. Namanya konspirasi. Dia ada, dia bilang apa? Termasuk kriminalisasi ulama. Ada tangan-tangan yang bermain. Dia ada, tapi tak nampak. Dia macam hantu. Banyak yang percaya dengan uh, keramat para wali yang berlebihan. Seperti menghidupkan orang mati, menghilang sekejap kemudian sampai di Makkah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Idza ra'aital rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tagtar, jangan kau tertipu. Pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam agama. Karena setan bisa melakukan itu. Kalau ada nanti orang berjalan di atas tiba-tiba kita jembatan Leton macet total. Jembatan Leton macet. Turun satu bapak-bapak ke bawah, nyebrang dia jalan kaki. Jangan kau pandang itu. Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqamah. Kalau dia istiqamah, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah. Baca kitab-kitab tasawuf yang betul, yang tak menyimpang. Apa nenek kandung dan bibi kandung adalah mahram? Ya. Saya punya emak, mak saya punya emak, nenek. Saya punya ayah, ayah saya punya mak, nenek. Nenek itu mahram saya. Bibi kandung, istri, Nenek istri, emak istri, iya. Tapi makcik istri tidak. Makcik istri adik mertua, kakak mertua, tak mahram. Apakah bibi kandung yang sudah murtad masih mahram? Orang kafir putus warisan, putus hubungan. Jangan nantum muramah tamah lagi dengan makcik yang murtad ini. Makcik yang murtad tutup pintu, jangan dia kasih masuk. Assalamualaikum, ya Salam-salam. Pergi sana. Kalau ada negeri Islam, makcik sudah lama dipancung. La yahillu damu memberi muslim illa bi salat. Tidak halal darah orang Islam kecuali tiga. An-nafsu bin nafsi pembunuh, at-tayyibuz zani sudah menikah tapi berzina, at-tariku lidini orang murtad. Aslinya makcik ini dipancung kepalanya. Kalau ada khilafah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pancung kepala makcik. Maka dia tak boleh menjalin hubungan. Oh, putus silaturahim Pak Ustaz. Sedangkan Asma saja tak dilarang dengan orang kafir. Beda kafir asli sama murtad. Ini murtad nih, kasusnya murtad. Hati-hati. Apakah sholat berjamaah di rumah pahalanya 25 derajat? Tidak ada dalil sholat berjamaah di rumah. Nabi tak pernah sholat berjamaah di rumah. Sholat berjamaah di masjid. Sholat sunat Nabi pernah. Sholat sunat tahajud berjamaah pernah. Tapi sholat wajib tidak. Apakah makan membatalkan wudhu? Makan tak batal wudhu. Kecuali makan sambil kentut. Seperti makan kurma, makan buah, makan gorengan. Tak batal. Hanya saja setelah makan itu kumur-kumur. Supaya jangan ada tersangkut di gigi. Nah, jadi nanti sholat hilang rasanya. Hilang yang ada tersangkut. Paling bagus gosok gigi. Ambil siwak. Daulaan asyukwa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku. La'amartuhum siwak indah kuli sholat. Pas mau sholat siwak dulu. Bersih. Kumur-kumur baru sholat. Kalau sudah bayar fidyah, apakah wajib mengkodok puasa bagi ibu menyusui? Kodok, kodok, kodok. Saya pakai pendapat yang kodok. Hanya saja bedanya mazhab syafi'i, kalau dia tidak puasa karena anaknya, dua, kodok plus fidyah. Tapi kalau karena dirinya saja, kodok saja. Jadi kodok, tidak fidyah. Kodok, kodok, kodok. Tapi kalau ada unsur anak, baru fidyah. Kodok plus fidyah. Bukan fidyah tanpa kodok. Saya ingin bertanya di luar konteks. Saya seorang ibu hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Sebelumnya saya diberitahu dokter kecil kemungkinan saya bisa normal karena anak saya sebelumnya sesar. Saya punya riwayat penyakit yang dikhawatirkan kambuh saat proses persalinan, membahayakan. Semoga Allah memudahkan persalinan ibu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari sudut pandang hadis, apakah keputusan saya untuk sesar dibolehkan? Boleh. Mana dalilnya? La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan diri, tak boleh memudaratkan orang lain. Ibu mesti sesar kata dokter. Dokternya amanah. Tanya dokter kita amanah. Dokter Diana, dokter Profesor Dokter Suhaimi, dokter-dokter yang mengaji dengan kita, dokter Alfian, tanya konsultasi dokter kandungan, dokter yang ngaji, jangan dokter yang tak ngaji. Ketika dokter mengatakan itu beliau tanya mengenai tanggal operasinya Saya kurang berkenan karena itu adalah keputusan Allah Namun saya tak punya pembelaan Karena orang tua dan keluarga juga mendukung keputusan Asal sudah lewat 9 bulan 10 hari 9 bulan 10 hari bola. Kalau begini itu belah kelapa, Kalau begini operasi Kalau begini zoro nah, Kalau 9 bulan 10 hari Ikut aja jaga dokter Jangan nanti kita kan Idza usilal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau diserahkan pada yang tak ahlinya, tunggu kehancuran. Kata ahlinya, ibu mesti operasi besok. Enggak, saya tak mau ikut cakap dokter. Saya ikut Allah SWT. Bisa. Dalam hal ini mesti konsultasi ke dokter. Yang ngaji, yang sholat, yang amanah. Jangan dokter yang sekuler. Ustadz, apakah orang jil itu murtad? Bisa murtad. Mana contoh yang murtad? Nasr Hamid Abu Zaid. Kata dia Quran itu muntad thaqafi, produk budaya. Maka datang Syekh Abdul Sabur Sahid bersaksi. Cara menghukum murtad gimana? Datang ulama bersaksi di pengadilan. Saya Syekh Abdul Sabur Sahin Khotib Masjid Amar bin Askairo bersaksi bahwa orang ini sudah melanggar ajaran Islam. Lalu hakim menjatuhkan berdasarkan kesaksian dari tim ahli orang ini murtad. Nah, begitu. Jadi bukan kita datang, "Hei murtad." Bukan begitu. Begitu juga contoh dalam kasus liberal Farak Koda. Farak Koda mengatakan hukum Islam tak layak. Hukum Islam ini tak layak. Datang saya Muhammad Al-Ghazali, gurunya Qardawi bersaksi. Saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini sudah keluar dari Islam. Lalu pengadilan, pengadilan dengan ini berdasarkan dari tim ahli. Nah, begitu prosesnya. Apakah tafsir Quran Quraisy Sihab boleh dipakai? Sudah dibahas 20 tatap muka di Masjid Al-Falah. Yang narasumbernya siapa? Dr. Aprizal Nur yang S3-nya tentang tafsir Al-Misbah di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Dulu banyak jamaah nanya sama saya. Bagaimana dengan tafsir Al-Misbah? Bagaimana? Alhamdulillah setelah dikaji di Masjid Al-Falah 20 tatap muka clear masalah. Ah, sekarang muncul lagi. Berarti tak ikut kemarin. Bagaimana cara membedakan ulama liberal dengan ulama Rabbani? Ulama Rabbani mengajak ke jalan Allah. Ulama liberal mengajak ke jil. Ulama Rabbani dibenci penguasa, dibenci tauhid, dibenci kafir. Ulama liberal disenangi karena fatwanya bukan kebenaran, tapi pembenaran, pembenaran, pembenaran. Boleh tak pakai jilbab? Boleh. Boleh pakai bikini? Boleh. Boleh, boleh. Sebab itu ikuti jalan kebenaran. Bagi yang NU, ikuti Buya Yahya, ikuti Idrus Kiai Idrus Ramli, ikuti uh, eh, MU garis lurus. Bagi yang Muhammadiyah, ikuti ulama-ulama yang lurus dari kalangan Muhammadiyah. Uh, Profesor Haidar Nasir, uh, Profesor Din Samsudin, ulama-ulama uh, ulama dari Muhammadiyah. Yang dari Perti, ikuti ulama-ulama Perti yang lurus. Nah, Ormas-ormas kita, walaupun disusupi sebagiannya ada tokoh liberal, tapi ada ulama-ulama yang lurus layak diikuti. Apa hukum demokrasi yang sebenarnya? Apa beda Islam dengan demokrasi? Islam syura wa amruhum syura bainahum. Demokrasi datang dari barat. Suara terbanyak suara Tuhan. Yang ngajak salat satu orang. Hayya 'ala salah. Yang ngajak main gaplek tiga orang. Kalau pakai demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Siapa yang menang? Azan apa gaplek? Gaplek yang menang. Oleh sebab itu maka sistem Islam adalah syura, fa amruhum syura bainahum. Siapakah Wahabi Ustaz? Tiga tahun yang lalu sudah saya tulis bukunya 37 masalah populer, masalah ke-36, apa itu Wahabi dan Salafi. Baca baik-baik. Ada yang keras, ada yang lemah, ada yang rendah, ada yang tidak, sedang. Pengalaman saya puluh 23 bacaannya cepat-cepat. Jadi saya tak merasa tumak nina. Mereka belum selesai ruku, imam sudah lanjut gerakan. Sebagai makmum bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau imam tidak ada tumak nina, jangan ikut. Karena tak ada tumak nina, solatnya batal. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, ulangi salatmu, ulangi salatmu. Kenapa? Karena tak ada tumak nina Jangan salat di situ lagi. Lalu salat di mana? Datang ke An-Nur. Di sini 23 rakaat, satu juz, tenang, datanglah. Tapi banyak juga yang taubat. Apa hukum kredit Pak Ustaz? Rumah KPR. Kalau uang dengan uang haram, uang dengan barang tak haram. Ini uang rumah Bapak, ya. Saya cicil selama setahun ya Pak, ya. Cicil selama setahun. Uang dengan barang. Bapak punya barang, rumah, saya punya uang. Uang dengan barang, tidak haram. Tapi kalau uang dengan uang, Bapak punya rumah, saya tak punya uang. Ini punya uang. Saya pinjam uang dengan uang. Uang dia saya bayarkan. Haram. Kenapa? Karena akadnya uang dengan uang. Setelah uang dengan uang, baru uang dengan barang. Itu ada tiga akad di dalam. Soman, Moroko, spasi kredit enter. Dapat di situ. Apa hukumnya tawasul dengan amalan orang sudah meninggal? Misalnya ziarah ke makam wali, terus bertawasul dengan makam wali. Oh ya Allah Kabulkanlah doaku berkat Syekh Abdul Qadir Jailani Kabulkan doaku berkat Syekh Bahauddin Naksabandi. Kabulkan doaku berkat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan Kata Syekh Yusuf Dalam kitabnya Al-Mawsu'a Al-Yusufiyah Fi Adillatis Sufiyah Orang yang bertawassul dengan syekh-syekh itu bukan bertawasul dengan orangnya, tapi bertawasul dengan amal solehnya. Berkat karomah kemuliaan amal Syekh Abdul Qadir Jailani, maka aku mohon kepada Engkau ya Allah. Dalam hal ini ulama terbagi dua, yang sepakat tawasul dengan amal soleh. Adapun tawasul dengan amal soleh orang lain, maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama tasawuf membolehkan, sebagian melarang tak membolehkan. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Al-iman yazid wa yankus. Iman bertambah, iman berkurang. Yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan taat. Banyak-banyak salat sunat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak etika, banyak-banyak bergaul dengan orang soleh. Tombo hati, ono lima perkara nih. Lanjutannya tak pula apel Pak Ustadz saya mau tanya tentang pernikahan adat di daerah saya. Dilarang mengadakan pernikahan dengan arah mojok pojok antara rumah tempat laki-laki dan perempuan. Jika dilanggar maka akan datang kepada keluarga laki-laki. Antum cari aja perempuan lain. Ini itu aja kok repot. Macam tak ada aja perempuan lain dari kampung. Yang soleha, yang baik, yang tak terikat dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Saya berencana mengontrak sebuah lapak untuk buka usaha. Tapi saya ragu akan halal haramnya. Karena biaya pemakaian listriknya dipatok 100 ribu. Sementara kita bebas pakai listrik sepuasnya. Dijamin listrik bodong. Sudah keluar fatwa MUI haram memakai mencuri listrik. Saya yang ikut sosialisasi di kantor dari PLN ke uh, eh, MDI, haram menjual listrik. Malah mem mem memakai listrik yang uh, uh, sesuka hati dia dia pakai. Listrik kamu ini kok bebas saja kau pakai. Ini listrik saya nih unlimited edition. Tak boleh. Ustaz bagaimana Islam mandang soal finance, pembiayaan, riba? Finance itu duit dengan duit. Pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta 100. Riba, haram. Ketika azan sedang berkumandang, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid? Boleh. Ustaz ada yang masuk, kenapa Ustaz tak? Ustaz kami tengok kalau masuk masjid, kenapa Ustaz tunggu? Saya mau menjawab azan. Apa dalilnya? Nabi suruh jawab azan. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله habis itu saya baca doa wasilah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة ووصل الله مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد apa balasannya halat lahu syafaat yaumil qiyamah dia dapat syafaatku nanti hari kiamat Saya sebelum jualan selalu baca basmalah, dilanjutkan dengan bismillah walhamdulillah, ayat kursi dan berdoa kepada Allah agar dagangan laris manis. Boleh tak ini saya lakukan? Boleh. Apa namanya? Tawasul. Dalil tawasul mana? Terjebak tiga orang dalam gua. Ya Allah aku bertawasul kepada engkau berkat sodakohku bukakan pintu gua. Terbuka. Ya Allah aku bertawasul kepadamu berkat baktiku pada emakku. Terbuka. Ya Allah aku bertawasul kepadamu. Dengan tujuannya ini. Aku bertawasul kepada engkau dengan baca ayat kursi, dengan baca fatihah. Makanya sebelum baca doa Al-Fatihah. Itu namanya tawasul dengan Fatihah. Saya pernah baca batu buku tentang basmalah sebelum melakukan hubungan intim adalah baca basmalah walhamdulillah apabila dikaruniai anak bukan itu Allahumma jannibna wa jannibna syaitan bima razaqtana itu yang ada dalam hadis bukan bismillah alhamdulillah tapi kalau tak hafal ini pun jadilah Ustaz saya telah memberitahu kepada seluruh pengurus masjid Bilal, Imam, saya bilangin bahwa uang yang disedekahkan masyarakat diminta di pinggir jalan tak boleh diambil. Kalau mau diambil di luar uang sedekah tersebut yang mana 30% dari uang warga diambil oleh petugas minta-minta di jalan. Kalau mau dikasih orang yang minta yang megang tangguk itu, maka jangan dikasih dari duit sedekah tapi dari zakat. Kalau dia fakir miskin diambil dari zakat. Karena orang yang bersedekah itu niat dia untuk masjid, bukan untuk ngasih orang itu. Apa wewenang pengurus mengambil 30%? Mana dalilnya? Maka diambil dari zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Dia bisa masuk fi sabilillah, dia masuk bisa masuk dalam fakir miskin. Adapun diambil dari sedekah, umat Islam bersedekah untuk masjid, bukan untuk orang menangguk duit di tengah jalan. Saya dapat kiriman tentang doa selama 30 hari bulan Ramadan. Apakah boleh diamalkan? Bimbingan Rasulullah tak pernah mengajarkan selama 30 hari doanya beda-beda. Doa tidak mesti diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tak pernah diajarkan Nabi. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, selama doa itu baik, tidak bertentangan dengan sunnah, maka doa itu boleh dipakai. Adakah anjuran tentang mengazankan jenazah dalam kubur? Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada. Lalu apa dalilnya? Kias dalam mazhab Syafi'i. Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan, dikiaskannya ke lahir diazankan. Begitu saya tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada pengurus masjid yang minta dana sumbangan kepada masyarakat untuk bangun ruangan musafir. Ruangan itu sudah selesai, akan tapi akan digunakan untuk tempat tinggal imam besar masjid. Boleh itu Pak Ustaz? menyediakan tempat imam, rumah, eh, gharim untuk masjid bagus. Itu sebagian supaya tak terlambat sholat berjamaah, supaya imamnya khusyuk. Sama dulu di samping. Almarhum Ustadz Zul dulu di samping. Ini komplek masjid, bagus. Masjid paripurna, ada rumah sehatnya, ada. Dulu kita mau acara terakhir di Al-Falah, mau buat supermarket 212 di belakang Al-Falah. Jadi umat Islam kita larang, jangan belanja tempat kafir, jangan belanja. Belanja di mana? Tempat orang Islam. Begitu. Bagus. Allahumma inni ayazaluka an tarzuqani rizqan halalan. Ya Allah berikan aku rezeki yang halal, wasi'an, luas, thayyiban baik, min ghairi ta'abin tanpa susah, wala masyaqqatin tanpa sulit, wala nasabin tanpa sakit. Innaka ala kulli syai'in qadir Engkau Maha Kuasa. Apakah ini satu doa undangan untuk apakah ini salah satu doa dagangan agar laris manis? Yang penting doa ini baik. bahwa dia manis setelah itu bisa saja Allah maha kuasa habis doa ditengoknya manis semua sampai paku-paku itu pun manis semua ditengok Allahumma ini asaluka aku minta kepada engkau antar zuqani kau kasih aku rezeki rizqan halalan halal wasian lapang tayiban baik min tak ambil tak susah wala masyaqqah tak sulit wala nasabin tak sakit Inna ala kulli shay'in qadir baik apa salahnya yang tak baik itu berkat datuk segala datuk penjaga hai hantu segala hantu Wah, itu baru tak baik Apakah boleh dalam solat memegang melihat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Apa dalilnya? Huzaifah Maula Aisyah memegang. Sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Rata-rata masalah yang ditanyakan ini sudah saya tulis dalam buku. Menunjukkan benarnya penelitian lemahnya daya baca mahasiswa, mahasiswa masyarakat Indonesia. Kalau salah baca ayat dalam solat, apakah boleh langsung rukuk atau ganti ayat? Tiba-tiba pindah jalur dari tol Cikampek ke tol Cengkaring, Lalu bingung dia. Apakah dia pindah ayat atau dia ruku? Dia pindah ayat baik, dia ruku pun bagus, tak salah. Allahu Akbar. Makanya imam itu dipasang dua. Imam depan, imam belakang satu. Imam yang belakang meluruskan bacaan imam depan. Semalam sholat Jumat, hilang bacaan saya. Diluruskan oleh imam belakang. Dalam masalah impak di masjid apa ada ketika jamaah tersebut berimpak maka pembawa acara menyebutkan impak dari si A, fadilah pahala untuk ini, berkirim tahlil untuk ini. Ada sebagian orang mengatakan ini adalah lelang amal dan riak. Jangan tulis nama saya. Jangan tulis tulis saja hamba Allah. Bapak ngasih berapa? 5000 perak. Hamba Allah 5000. Seandainya tak boleh sebut nama, maka tidak akan ada riwayat hadis Abu Dihdah 600 batang korma. Abu Dihdah disebutkan dalam hadis. Abu Talha 600 Abu Talha mewakafkan mensedekahkan tanah uh, kebun Bayraha di depan Masjid Nabawi dengan sumur, sumur mah Apa pula tak boleh? Silakan tulis sebut nama, membangkitkan motivasi. Yang tak boleh itu menyebut-nyebut untuk ria. Adapun untuk motivasi tidak salah. Berkirim pahala untuk almarhum boleh. Dalilnya, ummi matat makku mati. Apa atas sedekahnya? Bolehkah aku bersedekah untuk almarhumah? Kata Nabi tasaddaq. Apa sedekah paling bagus? Saqiyul ma' memberi air minum. Ini sedekah almarhum untuk almarhum bulan. Berkirim al-Fatihah untuk bulan Boleh. Apa salah? Selama ada dalil. Yang tak boleh itu tak ada dalil. Boleh itu. Apa dalilnya? Pokoknya boleh aja lah. Itu tak boleh. Witir itu yang benar dua salam apa tiga salam? Witir tiga rakaat satu salam. Jangan ada tasahud awal biar tak sama sama maghrib. Satu, dua, tiga, salam. Yang satu lagi dua rakaat satu salam, satu rakaat satu salam. Yang dua ini apa namanya? Syafa'. Usalli sunnat syaf'i ma'al witri rak'ataini. Aku salat syafa' dua rakaat sepaket dengan witir. Dia syafa' ini sepaket dengan witir. Dua satu. Dalam mazhab Syafi'i mana yang abdal? Yang abdal dua satu. Salamnya dua tasahudnya dua, iftitahnya dua, banyak amalnya abad. Makanya masjid-masjid tua di bukan baru dua satu. Apa hukum membayar daftar haji dengan menggunakan uang pinjaman dari bank konvensional? Riba, riba haram. Kalau kita mau berjihad di Palestina Suriah, siapa yang berhak memberi perintah jihad? Apakah ulama atau pemerintah? Ulama. Pemerintah Islam khalifah tak ada, Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri khalifah. Kalau khalifah tak ada, ulama. Ulil amri itu ulama. Baca kitab. Ustaz saya mau tanya apa yang harus saya perbuat? Saya meninggalkan anak dua orang, istri saya merantau ke kota, saya nikahi lagi di kota ini sama seorang wanita, sudah status janda dan punya anak angkat satu orang. Saya mau tanya selama berapa tahun ini saya tidak pernah kasih nafkah lahir batin anak kandung saya dan saya tak pernah hubungi mereka. Tahun-tahun saya merasa bersalah, saya takut hubungan mereka karena saya meninggalkan mereka begitu saja. Apakah saya bisa pulang ke istri saya? Bisa. Selama tak pernah dicerai, pulanglah. Masalahnya dia mau tak nerima. Saya berdosa dan salah meninggalkan istri muda saya Pak Ustadz. Ah, ini dilema nih, mau balik ke istri tua yang muda marah mau tetap di muda, yang tua pula. Itulah. Nah, ini ini sudah masuk ke dalam payah Saya pun selama berapa tahun ini tak ada hubungan dengan kedua orang tua saya. Apa yang harus saya perbuat Pak Ustaz? Sambung silaturahim balik. Apalagi ini mau hari raya ini mudah-mudahan lembut hati mereka. Lembutkan yang muda, lembutkan yang tua. Dapat dua-duanya. Maaf Ustaz, pokoknya setiap malam, setiap malam solat tahajud minta kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati lembutkan hati mereka berdua ini ya Allah Maaf Ustaz kalau pertanyaan saya banyak tapi inilah isi hati saya supaya bisa bertemu orang tua dan saudara saya Ustaz minta doanya supaya saya bisa kembali ke anak dan istri saya saya minta doanya supaya dimurahkan tak ada yang sulit bagi Allah inna ma'amruhu iza arada saya anayakul ala hukun ayakul Saya mau tanya apakah puasa batal kalau uh, keluar mazi, maaf cakap, mazi cairan bukan kencing, bukan sperma. Tak batal puasa, keluar mazi. Azan subuh berkumandang kita minum air susu gelas, apakah batal? Azan pekan baru sudah masuk waktu, batal. Azan pekan baru semuanya azan sudah masuk waktu. Maka kalau sudah azan dia minum batal. Qadha yang semalam, yang kemarin minum susu setelah azan, kodok puasanya. Ganti di hari yang lain. Karena azan itu sudah masuk waktu. Rata-rata semua masjid di bukan baru azannya 443 sudah masuk waktu. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai terbit fajar, sampai azan. Fajar itu azan subuh. Hadiri pembukaan boarding Ramadan Al-Quran Camp hari Sabtu 3 Juni hari ini jam 3.30 asar berjamaah Masjid Al Jihad Jalan Melur nomor 26 Kelurahan Kedung Sari Sukajadi Pekanbaru Imam Besar pembina Imam Besar Al Jihad Ustadz Herkoni SPDI ditaja oleh panitia Ramadan generasi muda Masjid Al Jihad penceramah Ustadz Somad Mana yang betul Pak Ustaz? Witir tiga rakaat satu salam atau dua satu? Sudah dijawab. Orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Dalilnya apa? Ayat Quran. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Tak ada yang lebih kuat daripada ayat Quran. Begitu halus sunnah wal jamaah. Saya sudah tulis lengkap dalam 37 masalah populer. Baca pelan-pelan. Bagaimana hukum kawin nikah dengan jin? Manusia aja masih banyak, kenapa sama jin pula? Tak bisa manusia nikah sama jin. Karena jin itu dari api. Dia jasadnya bukan fisik. Sedangkan manusia dari tulang, dari kulit, dari darah. Maka secara uh, dialog jin dengan Islam, tak bisa manusia dengan jin. Kalaupun bisa dia nikah sama jin, maka dia mengawang-awang. Macam mimpi aja. Karena jin itu tak ada fisiknya. Jin itu tak ada fisiknya. Sama dengan malaikat. Bedanya malaikat min nur. Sedangkan jin min nar. Allah tani min nar. Aku dari api tak ada dagingnya, tak ada darahnya, tak ada tulangnya. Tapi dia bisa menjelma, menjelma dia jadi perempuan cantik, Ini Roro Kidul. Ah, berhubungan kelaminlah sama jelmaannya. Nauzubillah. Apa kitab hadis yang bagus untuk kajian taklim masjid Riyadus Salihin? Yang pendek Arba'in Nawawi, 40 hadis. Yang lebih panjang Riyadus Salihin. Saya mau yang kitab besar Pak Ustaz, Mustan Ahmad bin Hambal, 40 ribu hadis. Insya Allah sampai meninggal tak khatam-khatam. Apa nama kitab tentang biografi sahabat Nabi yang lengkap? Tiga. Al-Isti'ab, Usudul Ghabah, uh, Sahabah. Tiga. Biografi sahabat semua isi. Isinya berapa sahabat Pak Ustaz? 12 ribu sahabat. Apa niat sholat sunat dua rakaat sebelum subuh? Qobliyah atau fajar? Satu, usalli sunnatal fajri rakaataini. Dua, usalli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan. Yang sunat al-fajri sah. Yang sunat al-subhi, sunat al-qabliyat eh, al-subhi sah. Apa soal sunat fajar sama dengan qabliyah? Sama, podo, sami mawon. Sudah saya tulis dalam buku 377. Tanya jawab salat. Download gratis di internet. Diperbaharui lagi dalam buku 99 tanya jawab. Sudah saya tulis. 5 tahun yang lalu. Setelah sholat tayat al-masjid sambil nunggu azan subuh, sholat sunat apa yang lebih baik kita laksanakan? Terserah sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, banyak bisa dilaksanakan. Seandainya di perjalanan kita mau jamak kosor, apakah kita sebaiknya mengikut jadi makmum di mana kebetulan di masjid sedang sholat atau kita sholat sendiri, sholat jadi makmum. Sampai di Minas, masuk masjid Al-Fatah, imamnya Ustadz Darwis, mereka sholat zuhur, ikut kita sholat zuhur. Niat kita jamak kosor, jamak takdim asar. Selesai salam, kita asar dua rakaat. Dengan imam empat, kita sendiri dua. Apa boleh? Boleh. Kenapa dengan imam empat? Karena mengikut imam. Nanti sendirian dua. Jamak kosor, jamak takdim, zuhur dengan asar. Apakah kalau kita selawat sebaiknya pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Mazhab Syafi'i pakai Sayyidina. Karena adab kepada Nabi. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu. Basi-basi semua pertanyaannya. Apakah benar kalau meninggal ketika naik haji langsung masuk surga? Tengok dulu hajinya apa. Kalau haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, tidak. Man haja, siapa yang melaksanakan haji? Falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafat. Walam yapsuk, tidak melakukan perbuatan fasik. Kharaja kayauma waladatu umuh, maka dia keluar dari haji itu seperti dia lahir dari rahim perut ibunya. Kalau lahir dari perut ibu, suci tak berdosa, langsung masuk surga. Tapi hutang piutang tak lunas. Saya pulang kampung hanya pada hari lebaran. Saya belum menikah. Sekarang sudah ada penghasilan. Apakah zakat fitrah saya orang tua yang membayar? atau saya yang membayar. Kalau antum sudah mampu, antum bayar zakat fitrah sendiri. Jangan lagi bayar zakat fitrah emak orang tua juga lagi. Karena orang tua saya penghasilannya termasuk kelas ekonomi ke bawah, apalagi dia tak mampu. Antum sudah mampu, antum bayar zakat fitrah sendiri. Pak Ustaz, saya mau nanya apakah sholat lima waktu dalam apakah sholat dalam WC dibolehkan? Tak boleh. Dulu saya waktu ada yang bertanya begini marah saya. Saya sangka dia mau ngetes-ngetes. Rupanya yang bertanya begini ini TKI kita dari Taiwan. Jadi Cina-Cina di Taiwan tuh kejamnya minta ampun. Tak boleh sholat. TKI kita, saudara-saudara kita yang berjuang di negeri mencari nafkah sesuap makan, sesuap nasi, maka lalu kemudian mereka masuk ke dalam WC, WC itu WC, WC ada jalan, dibentangnya kain, sholat dia di situ. Darurat. Tengok suci, lantai tak ada najis, sholat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Pertanyaan kedua, pada saat saya mau masuk solat tahiyatul masjid, lalu ada ustaz yang memberikan tausiah. Sesudah itu saya sudah melakukan solat. Apakah boleh saya berdoa sesudah solat pada saat ada ustaz yang sedang melakukan tausiah, ada ustaz yang sedang menampilkan bacaan Al-Qur'annya? Berdoa apa salah? Solat itu kan isinya doa. Antum berdoa tidak mesti setelah selesai solat. Waktu tasyahud itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah li rahmatik. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan Isi solat itu doa. Solat di dalam solat, doa di dalam solat, dan doa selesai solat. Pak Ustadz di kantor saya ada musola, tapi lima waktunya tak hidup. Dan di luar dekat kantor saya ada masjid Lima waktu dan ada sholat jumatnya Mana yang lebih abdol? Kalian hidupkan masjid yang mati Ini yang paling abdol Kenapa bisa masjid itu mati? Kalau ada satu yang sudah disebut sebagai masjid Tinggal sholat berjamaah satu kali Istahwadha alaihimus syayatin Satu kantor itu dikuasai setan Maka jangan heran uh, di kantor itu kesetanan semua Gara-gara membiarkan kosong Hidupkan lagi sholat berjamaah Buat lagi rohis Buat lagi lembaga agama Buat pengajian Kamis pagi, Jumat pagi buat pengajian kantor. Pertanyaan kedua, soal saya mau berwuduk dalam WC. Apakah saya boleh Pak Ustaz baca basmalah dalam WC? Tak boleh. Bismillah boleh. Dalam hati boleh. Saya sudah baca tiga kali masalah populer tentang masalah lalu salafi. Apakah boleh saya belajar tahsin Al-Quran hadis bersama Ustadz Salafi? Berarti tak paham. Kalau paham, Ustadz Abdullah Hadrami Salafi, kawan saya. Ustadz Mahir Tuailibi Salafi, kawan saya. Jadi Salafi ini tak semuanya keras. Ada Salafi garis lunak, ada Salafi garis tengah, ada yang garis keras. Jadi yang pukul rata semua. Pak Ustadz, apakah benar Maulana Muhammad Zakaria seorang ulama tabligh ahli hadis? Ya, Maulana Ilyas ahli hadis, dilanjutkan Maulana Zakaria Kandahlawi ahli hadis. Banyak ulama-ulama dari Mesir mengambil sanad hadis ke India. Karena banyak ahli hadis di India. Pak Ustaz, mengapa seorang Rasul hanya turun di tanah Arab? Mengapa Nabi-Nabi sebelum Muhammad hanya untuk umat-umat tertentu? Dua pertanyaan. Mengapa Nabi hanya turun di tanah Arab? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya kebetulan waktu itu hadir pengajian. Syekh, kenapa ulamanya turun di tanah Arab? Marah Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Siapa bilang? Walikuli qawmin had. Setiap negeri ada nabi-nabinya. Begitu juga dengan Syekh Abdul Sattar Fatullah Said. Waktu ditanya, Syekh, kenapa ulamanya turun di Timur Tengah? Dia marah. Setiap negeri ada nabinya. Maka kata dia kemungkinan Siddhartha Gautama itu nabi. Bisa jadi Brahma itu nabi. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya dirusak, dirobah oleh umat setelahnya. Menengok pesan-pesan kebaikan. Boleh jadi dulu di Sumatera ini ada nabi. Tapi kemudian meninggal, hilang ajarannya. Nah, ini tentang masalah nabi-nabi. Kenapa Nabi dulu hanya untuk umat tertentu saja? Karena Nabi-Nabi itu semacam ustaz saja. Ustaz Somad untuk orang Pekanbaru, Ustaz Fahmi Salim untuk orang ini. Dan setiap negeri itu ada Nabi-Nabinya. Sampai datang penutup para Nabi, Oma arsalnaka illa kafatan linas. Kami utus engkau ya Muhammad untuk kafah keseluruhan umat manusia. Bolehkah membaca subhanallah 99 kali sementara Nabi menyuruh hanya 33? Yang habis sholat 33. 33 33 33 selesai. Habis itu mau ditambah jangankan 99 kali, 1000 kali sebelum tidur malam. Yang itu jangan tambah lagi. Itu cukup 33 33 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Selesai itu mau berzikir, maka Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Artinya Abu Hurairah sebelum tidur, setelah selesai sholat isya dia tetap tiga tiga, tapi setelah selesai itu baru dia tambah seribu kali. Bagaimana hukumnya menempatkan suatu amalan yang tidak tertentu di suatu amalan tertentu, misalnya sholawat di antara sholat tarawih. Sholat tarawih sudah selesai dua rakaat, dua rakaat saya dari takbiratul ihram sampai salam selesai. Ini sholat, ini sholat. Antara satu sholat dengan satu sholat diisi dengan tawaf Bukan selawat, tawaf aja boleh. Apalagi selawat. Mereka tawaf. Siapa yang bilang nih Pak Ustaz? Buka fatwa Syekh Atiyah Sokor. Sudah saya terjemahkan. 30 fatwa seputar Ramadan. Mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Anda baca Quran. Waktu duduk istirahat boleh tawaf, boleh baca Quran. Apalagi salawat. Subhanal malikil maut. Subhanal malikil maujud. Boleh. Tidak salah. Bagaimana caranya kalau orang tua kita tak mau berdamai dengan saudaranya? Karena sudah sering saya sampaikan untuk berdamai, tapi tak ada perubahan. Cari orang lain yang cakapnya didengar. Ustadz nenek mama, cari pula cara doa, minta mohon kepada Allah SWT. Kalau tak juga berubah, berarti sudah khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absorihim insya'Allah. Bagaimana hukum zakat fitrah yang dibuat untuk bayar listrik masjid? Masuknya fi sabilillah innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil wal qarimin zakat mulai dipakai untuk fi sabilillah Bisakah MUI Pekanbaru Riau membuat fatwa untuk umat Islam untuk mengharamkan membeli memakai produk barang perusahaan Yahudi? Ada yang lebih kuat dari MUI Riau. Apa itu? Ikatan Ulama Sedunia Syekh Yusuf Qardawi embargo buka datanya di internet, barang-barang yang tidak boleh dibeli karena menyumbang untuk beli peluru menembak saudara kita di Palestina. Ikatan Ulama Dunia, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qardawi, lebih kuat daripada MUI Riau. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk tidak terpengaruh dengan orang kiri kanan? Bagaimana caranya Pak Ustaz? Imamnya Abu Bakar, makmumnya sahabat, Nabi datang. Imamnya Abu Bakar, makmumnya sahabat. Nabi sedang sakit. Tiba-tiba Nabi datang. Ketika Nabi datang, sahabat nepuk tangan di belakang. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Sekarang bandingkan dengan pertanyaan ini. Kata orang yang bertanya ini, kata bapak yang bertanya ini, kalau sudah khusyuk tak pengaruh kiri kanan. Berarti sahabat Nabi tak khusyuk. Sahabat Nabi masih terpengaruh dengan kiri kanan. Dia terpengaruh kedatangan Nabi mau ngasih Abu Bakar. Siapa bilang sholat khusyuk tak terpengaruh kiri kanan? Siapa bilang sholat khusyuk tak terpengaruh kiri kanan? Khusyuk tidak menghilangkan kesadaran. Ini yang mengatakan kalau sholat khusyuk dia sudah naik ke Sidratul Muntaha berhadapan dengan Allah. Bukan begitu khusyuk itu. Khusyuk tak menghilangkan kesadaran. Contoh kedua, Nabi sedang Nabi jadi imam. Sahabat makmum di belakang. Nabi buka selopnya. Waktu itu masjid Nabawi tak ada karpet, tak ada pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selopnya. Semua sahabat di belakang membuka selop. Nabi mereka terpengaruh dengan perbuatan. Siapa bilang? Nabi lama sujudnya. Contoh ketiga, lama sujudnya. Setelah selesai sholat, sahabat heran. Kok lama sujud? Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Siapa bilang hilang kesadaran? Kusuk tidak menghilangkan kesadaran. Hadis keempat, uqtulul Aswala ini shalah. Bunuhlah yang hitam waktu kau sedang salat. Allahu akbar. Lewat ular kobra. Bunuh sampai mati. Siapa bilang hilang kesadaran? Kalau hilang kesadaran matilah kita dipatuk ular tuh. Ayah saya dulu orang suka judi, minum. Sekarang dia menderita mah akut. Badannya tak eh, lambungnya kronis, dia tak dapat berpuasa. Namun dia, mm, dia pernah puasa dia pingsan. Apakah kewajibannya dapat gugur? Dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Masuk dalam wa 'alal yutiqunahu. Dia termasuk yang tak boleh puasa. Maka dia membayar fidyatun ta'amu miskin. Ambil beras sekilo setengah, lauk pauk, sayur mayur, kasih ke miskin. Ini untuk ayahku satu hari, besok dua hari. Sekilo setengah tambah sayur mayur, lauk pauk. Apa yang lauk kita sore nanti itu kasih. Jangan eh, makan puasa pakai ayam, dikasih ikan asin, ikan bilis. Ada yang bertanya Ustaz, seorang ibu punya anak sakit kanker, kanker. Dua tahun lalu, sakit pertama dia tak sanggup puasa dan dibayar fidyah. Tahun kedua sakitnya tak mau bayar fidyah. Dia tak mau mengkodok, tapi hanya mampu mengkodok 8 hari setelah itu dia meninggal. Berapa puasanya yang tinggal, maka dibayarkan fidyah. Karena penyakit kanker, penyakit akut yang tak mungkin sembuh sampai mati. Penyakit yang penyakit bisa sembuh di kodok. Demam, batuk, muntah-muntah itu kodok. Tapi penyakit yang tak sembuh sampai mati, maka tidak di kodok. Tapi bayar fidyah, mah akut, kanker akut, eh, dan lain-lainnya. Yang berat-berat, maka dia tidak di kodok. Tapi membayar fidyah. Mohon doa saya dan istri ikhlas tabah, tegar, sabar meninggalnya anak kami Pak ustadz dalam kandungan. Semoga kami diberikan ganti keturunan yang baik. Pahami bahwa ini takdir Allah SWT 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Sudah tertulis di dalam lawahil mahfuz bahwa anak itu meninggal Jangan bapak ibu berkalau-kalau Kalaulah dulu kami tak mancing Kalaulah dulu kami tak ini Kalaulah kami tak ini Kalau, kalau, kalau, kalau maka yakini ini takdir kepada Allah SWT yang kedua ada yang lebih sayang kepada anak ini daripada bapak dan ibu siapa? Allah lebih sayang setiap kali andailah dulu anak ini bisa kuberi, ada yang lebih sayang. Allah akan ganti dengan kesabaran. Dan nanti ketika anak ini disuruh Allah masuk ke surga. Hai anak-anak, masuk kalian ke dalam surga. Anak ibu ini tak mau masuk surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku baru mau masuk ke dalam surga. Kalau emak dan ayahku juga ikut bersama aku. Siapa anak yang meninggal dalam kandungan. Maupun yang sudah lahir. Buka, sudah saya tulis di blog saya 5 tahun yang lalu. Somat Moroko, blogspot.com. Waktu itu ada penceramah takziah kata dia, tak ada tuh anak-anak bisa kasih syafaat. Mana ada? Saya tuliskan hadis-hadisnya. Ada. Saya tuliskan, saya printkan, saya kasih ke dia. Jadi supaya jangan mengayak-ayak cakap dia kemana-mana. Tak ada, tak ada, tak ada. Benda itu ada, dia aja tak tahu. Kenapa isi Alkitab? Kenapa isi Alkitab selalu berubah tiap tahun? Karena pakai terjemah. Isi Alkitab berubah, berubah, berubah. Tengok tulisan Ibu Irene Irene Handono, berubah. Kata dia yang pertama babi haram. Babi haram. Terus penerjemahan terakhir yang haram babi hutan, babi putih tak haram. berubah berubah terus. Siapa pencetak ekonomi eh, ekonomi riba Pak Ustaz? Orang kafir. Bank diambil dari bangku, bangku kursi. Karena ada bangku dua bangku mengurus tentang dari Latin dulu. Kenapa Allah banyak menurunkan nabi-nabi ke Bani Israel? Orang yang banyak dokternya itu penyakitnya kronis. Ada penyakit asam urat, dokter asam urat. Ada penyakit jantung, dokter jantung. Ada penyakit uh, diabetes, dokter diabetes. Saya ini hebat nih. Kenapa? Banyak dokter spesialis saya. Itu artinya bapak banyak penyakit. Maka jangan heran kalau Yahudi itu banyak. Banyak nabi-nabinya. Kenapa? Karena penyakitnya banyak. Di Jawa diturunkan wali songo. Di tempat kita cukup dengan ustadz-ustadz Selesai. Cara membantah Syiah. Bagaimana Pak Ustaz? Copy PowerPoint saya 100 slide. Ini kesesatannya, ini kitabnya, ini kesesatannya, ini kitabnya, ini kesesatannya, ini kitabnya. Terus saya kasih ke mahasiswa-mahasiswa. Saya kasih, saya bagi. Sudah kalian baca? belum, Pak. Orang mengumpulkannya bertahun-tahun. Dia tidak dikasih. Baca pun Tidak. mampu. La ilaha illallah. Pak Ustaz tolong berikan pemahaman saya bila salah. Seorang istri harus membayar kodok puasa plus fidyah jika sedang mengandung dan dikhawatirkan jika puasa terhadap anaknya. Betul, tak salah. Kalau dia tak puasa karena dirinya, kodok saja. Kalau tak puasa karena anaknya, kodok plus fidyah, mazhab syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, kodok saja. Bagaimana bila anak saya meninggal dalam kandungan sebelum masuk Ramadan? Apakah istri saya tetap mengkodok puasa plus fidyah sebelum masuk Ramadan? Sebelum masuk Ramadan maka dia tak terhitung. Kalau begitu ibu yang tak puasa kodok saja. Tolong dijelaskan saya membayarkan fidyah Pak Ustaz. Ini beras kilo setengah beserta lauk pauk dan sayur untuk satu hari. Uh, sebulan full pembayarnya atau hanya sekali sehari saja Pak Ustaz? Berapa hari? Tiga hari, ya tiga hari bayar. Satu bulan, ya satu bulan bayar. 29 hari atau 30 hari. Bagaimana dengan kawan pura-pura baik di hadapan kita? Di belakang kita dia menzalimi kita. Apakah bisa kita balas dengan menzalimi dia? Jangan. Jangan balas perbuatan zalim. Doakan dia tiap malam, ya Allah, beri hidayah saudaraku ini. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Balas zalim, balas zalim, balas zalim, balas zalim, akhirnya berkelahi mati. Apakah gaji pensiun termasuk warisan? Meninggal bapak kita, lalu ada warisannya dalam bentuk pensiun, maka dibagilah pensiun itu sesuai kadar harta warisan masing-masing. Kau seperdelapan, ini seperenam, ini sepertiga, ini satu kali bagian, ini dua kali bagian. Karena itu termasuk firkah, bagian harta orang meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz atas istri mengambil menerima pensiun setelah suami meninggal setiap bulan? Dia tak berhak ambil semua, dia ambil jatah dia aja, seperlapan kalau ada anak, seperempat kalau tak ada anak. Apakah boleh kita kredit emas di pajak gadai? Kita ansur 10 gram, satu bulan satu gram. Emas tak boleh. Karena emas itu mata uang. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi duitnya dua. Dinar, emas, dirham, perak. Dengan akad bahwa kita tak bertambah harganya. Walaupun harga emas naik, kita tetap ansur 17 juta. Tak bisa. Karena dia uang. Emas itu uang. Kalau mau dialihkan ke benda barang. Emas uang. Zaman dulu emas itu uang. Tolong berikan cara atau tips supaya seorang suami bisa istiqomah setia dengan istri dan anak-anaknya supaya tak tergoda dengan rayuan dan godaan janda yang selalu mengganggu suami orang. Suruh dia bawa-bawa ikut pengajian, selalu pengajian, pengajian dilunakkan hatinya. Nanti 10 malam ikut etikap, etikap, etikap. Kemudian eh, HP-nya eh, itu jangan lagi meng-SMS janda-janda, IGGI, Ikatan Janda-janda Indonesia. Apakah benar tauhid itu pembagiannya tiga? Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat pembagian tiga itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Konflik antar ulama, sebagian menerima, sebagian menolak. Setelah makan sahur masih ada waktu bolehkah dipakai untuk tahajud? Boleh sampai azan subuh. Atau lebih baik tahajud dulu baru sahur. Terserahlah mau sahur dulu tahajud, mau tahajud dulu mau sahur. Yang penting sebelum azan subuh silakan sholat. Kertas terakhir, sudah selama ini Palestina dijajah Israel. Kenapa negara-negara Islam tak bisa bersatu melawan Zionis? Kalau Islam bersatu, umat Islam tak bisa bersatu karena asik mengurus uh, uh, yang remeh-temeh. Sibuk habis tenaga negara untuk mengurus uh, chatting uh, Habib Rizik dengan Firza. Fitnah, fitnah, fitnah ke fitnah. Habis masalah khilafiyah, khilafiyah. Habis energi umat ini khilafiyah. Sementara untuk mengurus ini. Yang fitnah-fitnah, remeh-temeh, kriminalisasi ulama. Khilafiyah, khilafiyah. Asik masalah tarawih, masalah pengajian kita. Apakah orang tua Nabi masuk neraka? Itulah yang menghabiskan energi umat ini.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 tuqa taqwa menjaga diri dari yang haram riba suhan wal berkecukupan Allahumma ghnina bi halalika an haramik cukupkan kami dengan halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram Allahumma khtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wa la takhtim alaina bi jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allahumma mansur ikhwanan al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Allah dammir ada keadaan din. Hancurkan musuhmu, musuh saudara kami Palestina. Musuh umat Islam ya Allah. Allah Allahumma wahid sufufana wa fahum, Satukan barisan kami umat Islam di Pekanbaru. Dan satukan pula barisan saudara kami yang sedang berjuang menolong Palestina ya Allah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.